Wa fil hadithi dan di dalam hadith. akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgharu. Akhwafu ma lebih dikhawatirkannya apa-apa. Akhafu yang khawatir aku Nabi alaikum atas kalian adalah asyirkul asgar, syirik kecil. Wa fil hadis eh al hadis alladzi al Imam Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, Ibnu Abi Dunya dan Imam Al Baihaqi. Akhwafu ma akhafu alaikum. Ai asyaddu khaufan akhafuhu alaikum. Kekhawatiran yang paling sangat, yang paling besar yang aku khawatirkan kepada kalian. Fasu'ila maka ditanya siapa Nabi anhu tentang syirik asgar. Apa syirik asgar itu? Aqala maka bersabda siapa Nabi Arya. Apa maknanya ria itu? Izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha menampakkan ibadah dengan tujuan supaya dilihat oleh orang lain. Fayahmadunahu alaiha. Kemudian mereka memuji. Memuji dia karena ibadah itu. Itu namanya ria. Ria itu menampakkan ibadah karena ingin dilihat oleh manusia selalu dapat pujiannya. Kalau menunjukkan atau menampakkan ibadah, tujuannya agar dicontoh. Apa termasuk riak? Tidak. Karena yang dikatakan riak adalah kita menunjukkan ibadah supaya dilihat terus dipuji, disanjung. Tapi kalau supaya dilihat terus dicontoh itu bukan ria. Bahkan itu baik. Itu baik. Apalagi kemudian betul orang-orang mencontoh apa yang dia kerjakan. Itu jadinya miftahun lil khair. Pembuka pintu kebaikan. Al-ma'nal ijmali lil hadith. Makna global dari hadith ini. Likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi wa nushihi lahum karena sempurnanya syafaqahnya Nabi syafaqah itu apa? syafaqah itu kasih sayang sama syafaqah itu selalu mencemaskan orang yang disayangi itu namanya syafaqah rahmatnya Nabi, sayangnya Nabi pada umatnya, nasihatnya Nabi pada umatnya. Apa artinya nasihat? Selalu menghendaki yang terbaik. Bihaitsu lam yatruku khairan illa dallahum alaihi. Prakteknya, Nabi tidak meninggalkan satupun kebaikan kecuali ditunjukkan kepada umatnya. Tidak ada kebaikan yang oleh Nabi tidak ditunjukkan kepada umatnya umatnya. Wala syarran illa hadzarahum min. Dan tidak ada kejelekan yang Nabi tidak memperingatkan umatnya dari kejelekan itu. Setiap ada yang jelek, Nabi pasti memperingatkan umatnya. Hati-hati itu. Itu bentuk apa? Kasih sayang, kecemasan, dan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Bedakan dengan sayangnya kita. Kalau kita sayang kepada seseorang, kepada keluarga misalnya, apa yang kita lakukan biasanya? Mengikuti apa saja yang diinginkan, menuruti kesenangannya. Pokoknya gimana orang yang disayangi itu bahagia itu saja. Tapi kalau sayangnya Nabi kepada umatnya tidak. Dan inilah seharusnya yang dilakukan oleh orang yang sayang. Apa itu? Menunjukkan yang disayangi kepada hal-hal yang baik. Memperingatkan orang yang disayangi dari hal-hal yang jelek. Bagaimana caranya orang yang disayangi itu selamat, selalu baik. Wa minasyarril ladzi minhu adzuhuru bimadharil ibadah. Termasuk kejelekan yang diperingatkan oleh Nabi adalah menampakkan penampakan ibadah. Gimana? Menampakkan kepada orang lain bahwa dia sedang ibadah. Likos di tahsili sana innas. Tujuannya untuk mendapat sanjungan manusia. Salatnya dikhusuk-khusukkan, di apa? Lama-lamakan, ditumak ninahkan. Tujuannya supaya dapat sanjungan. Kenapa itu bahaya? Kenapa? Li'annahu syirkun fil ibadah. Karena itu adalah syirik dalam ibadah. Wahuwa wa in kana syirkan asghara fa khataruhu azim. Riya itu walaupun syirik asghar dikatakan syirik yang kecil akan tetapi bahayanya besar. Itu ya. Jadi Jangan terkecoh dengan nama itu syirik asgor. Walaupun asgor, kalau itu syirik, itu adalah dosa besar. Dia itu dibilang asgor, kenapa? Karena lebih kecil daripada syirik yang akbar. Bukan berarti dosanya kecil, bukan. Dosanya tetap besar, bahayanya tetap besar. Seperti apa bahayanya? Li'annahu yuhbitul amal alladhi qaranahu. Karena ria itu menghancurkan amalan yang digandengi dengan ria. Misal kita sholat, kemudian ria di dalam sholat kita. Sholat kita itu tadi gak ada pahalanya. Saya sodakoh, niatnya pamer supaya disanjung. Weh, fulan dermawan, Orangnya sangat dermawan. Sedakanya gak ada pahalanya. Baca Quran, apalkan Quran tiap hari biar dikenal apa? Hafiz. Hafizun mutqin. Baca Qurannya tiap hari gak ada pahalanya. Itu loh bahayanya ria. Jadi bisa-bisa sepanjang umur kita ibadah tapi gak dapat pahala sama sekali. Ingat kan? Tiga golongan yang pertama kali masuk neraka, yang pertama orang yang ahli jihad. Dia masuk neraka karena apa? Karena ternyata selama di dunia dia jihad itu hanya untuk dapat predikat sang pemberani. Yang kedua, orang yang dermawan. Dia masuk neraka karena apa? Karena ternyata sodakoh dia, infak dia selama di dunia itu tujuannya untuk dari predikat apa? Sang dermawan. Yang ketiga adalah ahli ilmu ternyata. Ternyata dia mencari ilmu, menyampaikan ilmu, hanya ingin dapat predikat apa? Alim. Orang yang pinter. Ilmunya jus. Kalau nyampein apa? Penyampaiannya bagus, mudah dicerna nasihatnya menyentuh hati. Apalagi nasihatnya bisa bikin nangis. Atau orang yang hafal Quran, banyak membaca Al-Quran. Yang tujuannya hanya ingin dapat gelar apa? Ori hafil. Ternyata tiga golongan ini yang pertama kali masuk neraka. Padahal kalau dilihat amalannya semua amalan yang luar biasa. Jihad durwatu sanamil Islam. Puncak punuknya Islam. Ibadah sunnah yang paling besar pahalanya. Ibadah sunnah yang bisa mengantarkan Islam pada puncak kejayaannya. Sodakoh, dermawan. Katanya tutfi'u al khatiyah Menghapus dosa. Hatta yutfi'ul ma'u an-nar. Sebagaimana air memadamkan api. Banyak orang-orang yang banyak sodakonya zaman Nabi dijamin masuk surga karena banyak sodakonya. Seperti siapa? Utsman. Orang yang banyak sodakoh seharusnya dia menjadi salah satu dari tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Yang ketiga orang yang baca Quran, yang hafal Quran. Seharusnya setiap huruf yang dia baca, berapa pahalanya? Sepuluh kebaikan. Seharusnya bacaan Quran itu jadi apa? Cahaya bagi dia. Orang yang berilmu seharusnya. Orang cari ilmu itu setiap kegiatannya ibadah. Menyampaikan ilmu juga sama pahalanya besar. Tapi semua gak ada faedahnya. Gak ada manfaatnya. Karena apa? Ria. Karena ria. Walamma kanatin nufusu majbulatun ala mahabbatir riasati wal manzilati fi qulubil khalq karena hati itu sudah tercetak senang jadi pemimpin senang dapat kedudukan di hati manusia semua orang begitu aslinya semua begitu setiap orang aslinya senang begitu aslinya kalau ada lowongan jadi presiden itu semua aslinya ya pengen jadi presiden yang nggak pengen itu orang yang merasa nggak mungkin jadi presiden. Begitu juga kedudukan-kedudukan yang terhormat di hati manusia. Jadi idolanya orang banyak. Semua orang senang. Ilaman salamallah. Kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Kalau nggak diselamatkan oleh Allah, semua orang pasti begitu sifatnya. Kana hadza akhwafa ma yukhafu 'ala sarihin. Maka inilah yang paling dikhawatirkan terjadi kepada orang-orang yang soleh. Jadi yang paling dikhawatirkan terjadi terhadap orang-orang yang soleh itu apa? Ria. Jadi yang paling rawan dengan ria itu siapa? Orang soleh. Orang yang tiap malam bangun, doa malam, malam bangun sholat malam orang yang setiap sholat lima waktu nggak pernah absen sholat jamaah ke masjid orang yang tekun dengan sholat sunnah orang yang banyak puasa orang yang banyak sodakoh dan seterusnya itu yang paling rawan dengan pria bukan orang yang melanggaran nggak ada orang yang maksiat terus pamer dengan maksiatnya nggak Gak ada orang yang membanggakan kejelekannya, kelemahannya di hadapan orang lain. Gak ada. Kecuali orang yang sudah dibalik hatinya. Kecuali orang yang sudah dibalik akalnya. <clears throat> Kenapa orang yang soleh yang paling dikhawatirkan? Likuwati da'i ilaihi. Karena kuatnya dorongan melakukan syirik asgar. Ya. Potensinya besar. Karena pamer itu pasti pamer apa? Kelebihan, bukan pamer kekurangan. Pamer kepintaran, pamer apa lagi? Solehan, pamer ibadahnya, pamer kekhusuan dan seterusnya. Bikhilafid da'i ila syirkil akbar. Beda dengan motivasi atau dorongan untuk mengerjakan syirik akbar. Orang soleh kemungkinan melakukan syirik akbar lebih lebih kecil. apa syirik akbar jelas dia tidak akan mencari sanjungan lewat mengerjakan syirik akbar. Ada enggak terus seorang kiai mencari sanjungan dengan melakukan syirik akbar dengan menyembah berhala gitu? Enggak. Kalau dia kiai, orang yang alim, orang yang soleh, dia akan cari sanjungan lewat apa? Ibadahnya. Pak Yai yang satu ini Masya Allah kalau sholat. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, gak ada yang sholatnya seperti dia. Sanjungan-sanjungan seperti itu yang yang dia cari. Fa'innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'minin al-kamilin wa imma ba'if Karena dorongan untuk melakukan syirik akbar itu di dalam hatinya orang-orang yang imannya sempurna itu nggak ada atau kalaupun ada, itu lemah. Kalau ada, itu pun lemah. Beda dengan dorongan untuk ria, untuk cari sanjungan. Munasabatul hadithi lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Anna al khawfa minasyirkil asgar. Dalam hadis itu dijelaskan tentang kekhawatiran dari syirik asgar. Kama anna fil ayataini qablahu al khawfa minasyirkil akbar. Sebagaimana di dalam dua ayat sebelumnya dijelaskan tentang wajibnya takut dari syirik akbar. Wal babu syamilun ini. Maka bab ini mencakup keduanya. Jadi babul khawfi minas syirki. Syirik apa? Syirik akbar dan syirik asgar. Nah, kita harus takut dari syirik akbar dalilnya dua ayat tadi. Syirik asgar kita juga harus takut. Ma yustafadu minal hadis. Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, syiddatul khawfi minal wuku'i syirkil asgar. Sangatnya kekhawatiran dari terjerumus ke dalam syirik asghar. Wadhalika min wajahin. Kenapa syirik asghar lebih dikhawatirkan? Karena dua alasan. Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuku'ihi takhawwufan syadidah. Pertama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan terjadinya syirik asghar. Ini menunjukkan apa? Kemungkinan terjadinya itu lebih besar. Yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuku'ihi fi salihin al kamilin. Rasulullah mengkhawatirkan terjadinya sirik asgar seperti ria di kalangan orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Itu yang di Rasulullah khawatir mereka terjerumus pada syirik asghar. Faman dunahum mimbabi aula. Orang-orang yang levelnya di bawahnya orang-orang soleh lebih-lebih kalau orang-orang soleh saja nah, sangat rawan terjerumus sirik asgar ya, apalagi orang yang enggak soleh biasanya melanggar gak pernah salat salat pisan lo pengen dilem biasanya nyolongan ngono gak nyolong sedina lo pamer aku dina wingi gak maling alhamdulillah sedina wingi wis iso tobat biasanya ngerokokan sedina gak ngerokok wis no alhamdulillah sudah berhasil berhenti dari ngerokok pengen dilemong oke okay? jadi orang soleh saja gak aman dari sirik asur, gak aman dari ria apalagi yang gak soleh makanya jangan terus mikirnya salah ojo jadi wong sing soleh soalnya wong soleh iku rawan ria ojo jadi wong api soalnya wong api iku rawan ria ojo jadi wong pinter wong pinter iku rawan riak Ojo ngapalne Quran. Apal Quran iku rawan riya. Ojo dermawan. Wong dermawan iku lawan riya. Ojo semangat nek dijak jihad. Wong jihad iku rawan riya. Nah, akhirnya boleh kodoh salah. Jadi kalau orang yang soleh saja kawan dari riya, apalagi yang tidak soleh. Kemudian yang kedua syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa ala hidayatihim wa nushihi lahum. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencemaskan umatnya. Beliau selalu cemas, khawatir umatnya terjerumus pada syirik. Beliau sangat berharap umatnya mendapatkan hidayah. Beliau selalu nasihat, selalu berharap yang terbaik untuk umatnya. Bahkan sayangnya Nabi kepada umatnya melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Maka beliau itu diutus rahmatan kami sebagai rahmat bentuk sayangnya Allah kepada seluruh alam. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi nggak mau. Kalau kalian berat, nggak mau. Sehingga sesuatu yang sekiranya memberatkan umatnya oleh Nabi di, dihindari. Banyak amalan-amalan yang baik oleh Nabi ditinggalkan karena apa? Karena takut itu nanti diwajibkan kepada umatnya. Padahal Nabi senang dengan amalan itu. Kemudian ajaran-ajaran yang beliau ajarkan kepada umatnya rata-rata adalah ajaran yang mudah. Beliau sampai mengatakan, Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Wala yusaddad-dina illa halikun. Orang yang membuat agama itu sulit, maka dia akan rusak. Orang yang mempersulit agama, maka dia sendiri yang akan rusak. Wahirsihi ada hidayatihim. Berharapnya Nabi, semangatnya Nabi, agar umatnya mendapatkan hidayah. Saking pinginnya Nabi, umatnya mendapatkan hidayah. Sampai-sampai beliau walaupun disakiti sabar. Ya dah? Sabar enggak? Sabar. Enggak ada orang yang sabarnya itu ngalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam keadaan sulit di Mekah. Dakwah kok kayak nggak diterima. Nabi pindah ke Taif. Harapannya di Taif diterima. Ternyata di Taif diperlakukan dengan pelakuan lebih buruk. Baru datang sudah dilempari batu. Coba ukuran orang itu sakitnya kayak apa tuh? Mungkin kalau kita itu sudah langsung bikin status sakitnya tuh di sini, gitu? Hah? <laughs> nah, seandainya kita itu kemudian oleh Allah di, dikasih wahyu silahkan kamu doa apa dikabulkan. Apa kira-kira doanya? Hah? Hancurkan mereka semua ya Allah gitu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ya, ada malaikat datang memanggil Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Eh, Allah mengutusku untuk menawarkan kamu. Kalau engkau mau, maka aku akan mengangkat gunung di sekitar Mekah dan timpahkan kepada orang Mekah. Allah sudah menawarkan itu lewat siapa? mereka. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jangan. Aku tetap berharap. Justru aku berharap mereka nanti akan punya keturunan-keturunan yang iman. Hmm? Itu kenapa tuh semua tuh? Karena inginnya Nabi, kepinginnya Nabi, umatnya mendapatkan hidayah. Dan risiko apapun beliau hadapi untuk tetap berdakwah. Itu. Iya hmm. Jadi kalau sekarang kita hanya dikucilkan, kecil, ya. Kalau kita ingin saudara-saudara kita mendapatkan hidayah, kelakuan seperti itu, kita nggak usah sakit hati, ya, nggak usah sakit hati, nggak usah. Dan diperlakukan seperti itu nggak apa-apa, kita terus berdakwah. Nah, disakiti nggak apa-apa, kita terus dakwah. Mereka bilang, aku benci kamu. Kita jawab, aku sayang kamu. Nah, aku nggak mau dengar dari kamu Itu. Nah. Anna syirka yang qasimu ila akbara wa asghar. Syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Fal akbaru ayyusawwiya ghairallahi billah fima huwa min khosaisillah. cirik akbar artinya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam apa? Dalam hal-hal yang merupakan keistimewaan Allah. Apa keistimewaan Allah itu? Ibadah. Hak istimewanya Allah adalah ibadah. Wal asgharu huwa ma ata fin nusus annahu syirkun. Walam yasil ila haddil akbar. Sedangkan syirik asgar adalah sesuatu yang disebut dalam nas ayat atau hadis disebutkan bahwa itu adalah syirik. Tapi tidak sampai pada sirik akbar. Hmm. Tapi dia belum sampai pada sirik akbar. Itu namanya sirik aswar. Wal bayinahuma. bainahuma adapun beda di antara keduanya adalah yang pertama annal akbar yuhbitu jami al amal. Kalau syirik akbar itu menghancurkan semua amal. Dan walaupun amal-amal yang dikerjakan lillahi ta'ala walaupun amal-amal yang dikerjakan sesuai dengan sunnah dan semuanya hancur karena sirik akbar sodakoh yang diberikan karena Allah hancur puasa yang karena Allah hancur sholat yang sudah pas dengan sunnah juga sudah karena Allah hancur. Karena apa? Syirik akbar. Wal asghara yuhbitul amal alladhi qaranahu. Sedangkan syirik asghar seperti ria hanya menghancurkan amalan yang gandeng atau tercampur atau kemasukan syirik itu. Nah, misalnya dia syirik dalam sodakohnya riak dalam sodakohnya maka yang tidak ada pahalanya apanya apanya sodakohnya itu tadi um, amalan yang lain yang dia tidak riak diterima di ba annal akbaro yukhallidu sahibahu finnar syirik akbar menjadikan pelakunya kekal di neraka. Wal asghara la yujibul khuluda finnar. Sedangkan sirik asghar tidak menjadikan kekal di neraka. Im annal akbara yang kulu anil millah. Syirik akbar memindahkan kita dari agama Islam menjadi kafir dan nah, menjadi kafir orang yang melakukan syirik asgar eh, syirik akbar walaupun dia sepertinya Islam hukumnya kafir wal asghara la kulu anil millah sedangkan syirik asgar tidak memindahkan kita dari agama Islam artinya tidak menjadikan pelakunya kafir. Naam. Naktafi bihadal qadr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.